الأغراض لا يسأل عما يفعل وهم يسألون <clears throat> ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا مكره له سبحانه وذهب المعتزلة إلى أن أحكام الله مؤللة وجوبا فيجب على الله فعل الأصلح لأنه حكيم منزه عن الأبد وذهب أهل السنة إلى أن الأحكام الشرعية مبنية على مصالح الخلق فضلا من الله ورحمة وليس واجبا عليه وعلى هذا القول تجتمع الأدلة الفريقين السابقين طيب Di sini beliau rahimahullah taala mengutip bahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan ilmu maqasid. Ya di saat kita membicarakan tentang ilmu maqasid, bahwa ilmu maqasid berbicara tentang jalbil masalih dan ilmu mafasid. <clears throat> nah, kemudian beliau akan mengulas apakah ahkam syariah yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan baik itu fil Quran ataukah pada sunnah nabawiyah ataukah ijma' dan yang semisalnya apakah hadhil ahkam itu muallalatun bimasalih ataukah tidak masalah ini sebenarnya mabna'nya pada masalah yang masyur di kalangan usuliyin ha? apakah hukum syar'i ya apakah hukum syar'i muallal atau tidak dan perlu diperhatikan di sini terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang ya apakah benar ahkamu syariah muallalatun ataukah ghair muallalah? Perlu diperhatikan bahwa ta'lil yang diinginkan oleh banyak kalangan usuliyin ya itu ya adalah ta'lil yang bermakna al-am. Ta'lil yang bermakna atau ta'lil al-am atau ta'lil bimanahul am. Sawa. Ta'lil dalam cakupan makna yang umum. Yang perlu diketahui bahawa ta'lilul di kalangan ya mereka yang berbicara tentang ilmu ilali dan ta'lil syarat mereka membagi tiga. Yang pertama yaitu ta'lil falsafi. Ta'lil falsafi ini yang sering kita kenal dengan istilah al-illat al-ghaiyah. Al-illat al-ghaiyah yaitu sebab dan tujuan yang hendak dicapai pada suatu maksud, pada suatu fi'il, suatu perbuatan. Hada illat talqaiyah. Yang oleh sebagian kalangan ahli ilmu juga dinamakan sebagai al-hikmah atau muradifah ada semakna dengan al-hikmah. Dan kemudian mereka mengatakan illat seperti ini la tudrak bil akal. Illat seperti ini itu tidak dapat dijangkau oleh akal kecuali apabila sahibu syarak menyampaikan illatnya. Ya misalnya kalau ditanyakan ma illatu salatil fardiyah khams. Kata mereka hada terdapat dijangkau dengan al-aql. Hal illatu mawjuda? Kata mereka iya. Tetapi ghairu mud mudrikah. Tidak dapat dijangkau oleh al-aql dan inilah kata mereka hikmah dari fardiyatil salat. Demikian halnya juga pada zakat. Demikian halnya juga pada jumlah rakaat pada salat zuhur, salat maghrib, dan salat fajar yang berbeda. Kata mereka dikenakan ada illatul ghaiyah pada perbedaan jumlah rakaat tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Ini ta'lilul falsafi. Hada ta'lil al-falsafi. Yang kedua, ta'lil usuli yang terbagi dua. Berarti ada tiga. ya ta'lilul usuli nahul am ya, ini kita maksudkan sekarang ya ta'lilul al usuli nahul am yang berarti ya atau makna dari ta'lil al falsafi ini ya bahwa pada setiap ahkam syariah itu terkandung hikmah atau maksud qasadahu asyari ya terkandung hikmah atau tujuan atau hal tertentu yang diinginkan oleh syarak kenapa syarak mensyariatkan amalan tersebut seperti misalnya kita contohkan tadi limada misalnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan ibadah salat karena salat tanha al fahsya'i wal mung wal munkar karena di antara ta'lilnya kata mereka dikarenakan ibadah salat ini ya tanha al fahsya'i wal munkar Yang kedua dikarenakan ibadah salat ini merupakan bentuk tahqiqul ubudiyah. Ya, dikarenakan ibadah salat ini ya juga bentuk mada min kamali ibadatil khalqi. Bentuk kesempurnaan ibadah seorang hamba dan beberapa lagi taklil yang lain. Hatta ta'lil usuli bimanahul am. Bahwa syarak menerapkan suatu konteks hukum syariat, ibadah atau muamalah karena ada yang diinginkan oleh syarak dengan ibadah tersebut. Hadis ta'lil ya yang bimanahu al-am. Ini nanti akan kita diskusikan. Karena ta'lil bimanahu al-am ini itu apakah banyak berkaitan dengan masalah atau tidak? Atau apakah ta'lil itu semuanya kepada masalihul ibad ataukah ada yang lain? Kalau kita lihat ulasan beliau sebelumnya nampak di situ bahwa ta'lil ahkam syariah itu selalu kepada masalah selalu kembali kepada masalih ibad fi jalbil masalih wa dar'a atau dafa al mafa mafasid tetapi apakah ini sifatnya lazimah apakah sifatnya selalu beriringan dengan setiap ketetapan syariat yang ada nanti muncul soal lantas bagaimana dengan ibarat sebagian dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa ahkam al muamalah muallalah wa ahkamul ibadah ghair muallalah bagaimana pula dengan konsep mata ta'lil bi tayyib dengan alasan ta'abudiyatul mahdhah bukankah ini ibarat bahawa ada di antara ahkam syariah yang ahkam syariah tersebut ghairu muallalah ini masalah ya akan kita sebutkan nanti jadi intinya di sini jadi masuk dengan ta'lil ahkam syara' itu untuk mengetahui bahawa setiap hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada hambanya itu selalu mengandung hikmah atau tujuan yang diinginkan oleh syarak dengan hukum tersebut. Ya. Tapi yang berikutnya ta'lil usuli bimanahul khas. Ini ta'lilul qiyasi. Ila ta'lil al-qiyasi indal usuliyin yang banyak dipergunakan pada mabhas al-qiyas yang erat kaitannya dengan munasabat. Ya munasabat antara al asal wal fara' ya antara keselarasan antara al-asl dan al-fara dilihat apakah ada illatnya ini yang menjadikan ada irtibat hubungan antara al-asl dan fara. Nah ini kita nggak bahas. Walaupun salah satu metode untuk mengetahui yang mengetahui maqasid syariah diantaranya munasabatul fil illah. Tetapi ini nggak berlaku mutlak. Ini hanya salah satu tuk salah satu metode untuk mengetahui apakah Ya, di situ terdapat maksud syar'i atau, ti, atau tidak. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa tawaif yang tawaif dimaksud di sini tawaif ahli qiblah. Ya, bisa juga dimaksud di sini tawaif mereka yang yashtagilun bi ilmi al-maqasid wa ilmi al-usul. Karena pembelajaran dalam ilmu maqasid dan ilmu usul atau ilmu maqasid ini berkenaan dengan uh, berkenaan dengan ta'lil ini itu erat kaitannya dengan ilmu maqasid dan ilmu usul. Ya. Erat kaitannya dengan ilmu maqasid dan ilmu al-usul. Jadi muradu atau diinginkan oleh beliau di sini hafizahullah atau waif imma itu mutakallimun atau mereka yang punya istiral fokus pada ilmu maqasid. Ya. Tayyib yang zahir tentunya yang pertama. Jadi ikhtalafat tawaifu fi hal ahkam syara muallalatun bimasalihil khalqi atau tidak? Ya apakah ahkam syara ini muallalah selalu disertai dengan adanya illat bimasalihil khalqi atau tidak? Perlu sedikit penjelasan bahwa masalah apakah ahkam syara muallalah atau tidak banyak di kalangan usulin menganggap ini masalah nazariyah. Masalah nazariyah yang tidak berimbas pada amal. Karena pada akhirnya semua tawaif yang berbicara tentang hal ini, mereka akan mengatakan bahwa sudut syariah ada pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nantinya untuk mengambil atau mengadur sudut syariah dan ahkam syariah tadi itu berbeda metode masing-masing tawaif sesuai dengan pandangan mereka pada masalah ini. Ide perlu dicatat juga bahwa banyak di kalangan usuliyin Ya, banyak dekat usulin membahas masalah-masalah fardiyah seperti ini, masalah-masalah nazariyah seperti ini yang ternyata kalau kita lihat dari sisi amal, mereka yattifiqun, mereka sepakat bahwa ini tetap ada. Walaupun cara pandang mereka berbe berbeda. Ini salah satunya. Termasuk juga masalah yang kita singgung oleh kawan-kawan kita yang dirasat pada ilmu usul, masalah istihsan al-aqli, Perbedaannya perbedaan sudut pandang dalam memahami makna istihsan itu sendiri. Terus juga ketika kita berbicara tentang tahsin dan takbih al-aqliyah ini, sudut pandangnya juga berbeda. Yang mengatakan tidak ada karena mereka memandang bahwa mayoritas atau sebagian besar ahkam syariah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala la majalalil lil akal. Tetapi bagi mereka mengatakan ada mereka mengatakan tahsin dan takbih ini penerapan kaidah itu al-asal, al-bara'ah. Jadi sudut pandang yang berbeda akhirnya mereka pun saling ya e, berdiskusi tentang kaidah tersebut atau masalah tersebut berpanjang lebar. Nanti pada runut akhir masalahnya tidak ada tamrahnya. Tidak ada hasilnya fil amal. Kalau saya tanya misalnya, hal kullu ahkam syar'iyyah hasanun aw la? Semua sepakat hasan, la qubha fihi. Kenapa harus dibahas? Ya tasin dan takbih akliin kalau begitu. Dan bukankah di antara adillah itu syariah bara'atul asliyah? Ya kan? Nah kalau kita mengatakan akamu syariah di sini kulluhu hasan fa adillatuha kadalika hasanah, ya kan? Selesai. Tetapi kalau kita memandang bahwa metode untuk mengetahui sesuatu itu masuk kategori bara'atul asliyah, dapat diterima kata mereka nantur mata ila husniha au qubhiha kita melihat kepada baik tidaknya sesuatu tersebut nah, ini masalah yang jadi perdebatan oleh banyak kalangan usuliyin juga tetapi samarahnya nggak begitu besar iya <clears throat> di sini beliau mengutip khilaf dari madahib ya eh, tiga madahib besar dalam masalah ini wailah sebenarnya ada madhab yang lain Maturidiyah yang juga agak berbeda pandangan dia. Bahkan ada kesan di sini Syekh Hafizahullah ya di sini menyebutkan dahaba ahli sunnah ila ahkam syar'iyyah mabniyatun ala masalih al khalq fadlan min Allah wa rahmatan wa laysa biwajibin atau laysa wajiban alaihi ini nafsu madhabil maturidiyah ini persis dengan madhabil maturidiyah itu juga diungkapkan oleh banyak kalangan ahli sunnah al hada. Dan memang terjadi istibah, terjadi agak sedikit kesamaran. Ya, kesamaran untuk mengulas beberapa pokok madhab maturidiyah, asyairah, dan juga ahli sunnah wal jamaah pada beberapa konteks kembangan masalah-masalah ilmiah. Ini butuh e, pembahasan yang lebih luas tentunya, walaupun beberapa di kalangan e, dakatirah dan masyikh ini telah menulis beberapa Eh, ulasan-ulasan uh, perbedaan yang ada antara usul ilmiah di kalangan ahli sunnati wal jamaah dan dari kalangan asyairah dan maturidiyah. Ala kullin, kita nggak akan bahas di situ. Ya. Sehingga kata beliau rahimahullah taala adapun asyairah bahwa ahkam Allah ghaira ila anna ahkam Allah gairu muallalatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gairu muallalatin itu tidak terdapat illat. Dan Allah munazzahun anil agrad. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya munazzah. Ay, Allah Subhanahu wa taala dikuduskan, dikultuskan dari adanya al-agrad. Karena lazim al-agrad mana? Al-fi'il. Nah sementara mereka tentunya menafikan mereka menganggap bahwa fi'lullah Subhanahu wa taala hadithun ba'dal ira ira dan berbeda. Ini juga iskalat yang ada di kalangan asyak. Ya asyairah. Iya. Ya. Tapi Masya Allah Ta'ala. Nah. Kalau huna. Ya munazzahun anil agrad la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan apa yang Allah lakukan. Artinya fi'lullah Subhanahu wa taala tidak seorang pun hamba bertanya lima wa Ya, Seorang hamba enggak boleh bertanya, "Limadha Allah Subhanahu wa taala fa'ala hada?" Limadha Allah Subhanahu wa taala fa'ala kada? Limadha Allah Subhanahu wa taala khalaqal iblis? Limadha khalaqal jannah? Limadha Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada fulan, fulan yang lain tidak dan seterusnya. Fa Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al. La yus'alu amma yaf'al wa hum yani al-ibad. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang kemudian akan ditanya kepada mereka. Ya, wahum yus'aluna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala yang Allah kehendaki dan menetapkan hukum atas segala yang Allah kehendaki juga, Allah inginkan. Wala mukraha lahu subhanahu. Tidak ada yang bisa memaksa. Tidak ada sebab yang harus menyebabkan Allah harus melakukan hal seperti itu. Ini sering kali kita dengarkan. kita dengarkan juga pada beberapa penggalan pokok dari akidah al-sunnati wal jamaah yang mana ini intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahul masyiah wa lahul ira, iradah. Allah punya masyiah. Allah subhanahu wa ta'ala punya ira, irada. Berbeda dengan eh, iradatil makhluk. Iradatil makhluk ada karena iradatullah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, bahwa kamu tidak melontarkan ya Muhammad. Ya, karena yang melontarkan sesungguhnya ay arada, ka an tarmi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Nah, ini konsep irada yang diinginkan oleh kalangan asyairah yang berimbas pada ahkam syariat. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda iradanya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala hendaki segala sesuatu tanpa perlu menunggu sebab dari adanya mak al makhluk. Jelas sampai di sini? Nah, mafhum dari ibarat seperti ini, apakah dengan demikian asyairah menafikan adanya maqasid asyariah dengan adanya tasyri'? Tidak lazim seperti itu. Kenapa akhirnya mereka beranggapan Bahawa Allah Subhanahu wa taala menetapkan maqasid setelah adanya setelah tanzil syariat setelah tanzil syariat jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menerapkan ibadah salat setelah itu disertakan juga dengan adanya maqsadun syar maqsadun syar'i tetapi maqsadun syar'i tidak ada sebelum adanya kewajiban syariat dan banyak di antara ibarat yang dikemukakan oleh kudama yang berbicara tentang ilmu maqasid seperti Qaffal Asyashi, Ma'ruf, Ya. Tayyib. Demikian halnya juga dari seperti Al-Amidi, ya, Al-Ghazali dan mereka itu notabene semuanya adalah asyairah Dan definisi mereka tentang maqasid syariah selalu fi tanzil syariah. Adanya masalih, ada masalih al-ibad, jalb al-masalih wa dar al-mafasid yang ada setelah tanzil syari syariat. Betul tetap mereka menetapkan adanya maka Makasih hanya makasih ini ada setelah adanya syari syariat. Ya, atau dengan bahasa sederhana juga bahwa mereka arada ahkam syara biwajhin wajah salah satu eh, dari satu sisi setelah itu Allah Subhanahu wa taala arada maksud dan syar'i untuk hukum tersebut wajah akhir dan dijalankan bersama bersamaan. Hadahuah. Ya, kena alasan mereka ahkamu Allah subhanahu wa ta'ala wa af'alu Allah subhanahu wa ta'ala ghair mu'al mu'allalah. Tayyib. Jadi pandangan di kalangan asya, Asy'ariyah. Kemudian adapun Mu'tazilah ila anna ahkam Allah mu'allalatun wujuban. Ahkam Allah subhanahu wa ta'ala mu'allalah wujuban. Fayajibu 'ala Allah fi'lul aslah لأنه حكيم منزه عن الأبث يا كتبير طيب حفظه الله تعالى أنا أقول معتزلة طيب يا berpendapat bahwa أحكام الله سبحانه وتعالى يا مؤللة وجوبا وسموها أحكام الله سبحانه وتعالى itu selalu disertai dengan illat wujuban. Ya karena mereka ketika mengatakan bahwa fi'lullah subhanahu wa ta'ala munfasil dari zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala munfasil dari zat Allah subhanahu wa ta'ala ya seolah olah itu adalah uh, khalqun min makhlukatillah subhanahu wa ta'ala faihdatuha faihdatuha itu harus karena ada sebab tertentu seperti misalnya ihdas al-bariyah, ihdas innas Falimada manusia diciptakan? Kata mereka li sababin, li illatin. Apa illatnya? Ayabudullah, ya'budullah. Ya itu tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa seterusnya. Ya, jangan jangan tuh pahami orang-orang Mu'tazilah enggak paham akidah tauhid, paham Kesalahan mereka ada pada masalah asma dan sifat serta kembangannya. Tapi masalah uluhiyah belum tentu. Ya, banyak di antara mutakallimin di kalangan mereka punya syiddah dalam masalah-masalah kesyirikan. Anda pernah beri contoh tadi bahwa ketika mereka mengatakan bahwa annas itu makhluk diciptakan, apa sebabnya untuk ibadah? Nah, ibadah salat. Ya, hukum zakat. Ya, al-amr bil ma'ruf nahi anil munkar, birrul walidain, dan semua ahkam syariah ya yang adalah anggapan mereka itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ahdatsaha ya ahdatsaha bisa bisa babin. Allah adakan karena adanya se sebab tertentu. Wa illa fal abad. Kalau tidak maka nanti ya tentunya sia-sia. Sia-sia. Bagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin menciptakan makhluk tanpa adanya sebab. Ya kan? Tayyib. Ini kalangan muta, mutazilah. Zahir bahwa mutazilah sini mewajibkan adanya tak taklil mewajibkan adanya ta'lil dengan masalih eh dengan maqasid asy-syariah. Wa dhahaba ahli sunnati ila anna al-ahkam asy-syar'iyyah mabniyatun ala masalih al khalqi. Ya, sebagian kalangan ahli sunnah termasuk juga di sini pandangan Maturidiyah sawa bahwa ahkamus syariah mabniyah ala masalih al khalqi fadlan. Itu didasari ya di eh, ada yang membentuk ahkam tersebut min ta'lil ya berupa masalihil khalqi fadlan min Allah dan rahmatan min Allah Subhanahu wa taala walaysa wajiban artinya bahwa syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu muallal dengan masalih itu mimbab at-tafaddul wal ihsan mimbab at-tafaddul wal ihsan dan tujuannya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri baik kemaslahatan yang sifatnya daruriyat ataukah kemaslahatan sifatnya tahsiniyat atau hajiyat tahsiniyat ataukah yang sifatnya mukammilat. Ya, itu semua tujuannya untuk siapa? Kemaslahatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Fahada min Allah yutihi man yasha. Ini juga ala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taala. Kalau hendak oh, wajiban alaihi. Ya, dan tidak wajib. Ini jamak ya, untuk mensinkronkan dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Ya Allah Subhanahu wa taala yusalu amma yaf'alu wa hum yus wa hum yusalun. Dan juga untuk menunjukkan bahawa dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya ta'lil pada ahkam syariah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra ma liyaji' liyaj'ala alaikum min harajin ya apalagi yaqud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim ya jadi banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Al Karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyertakan adanya ta'lil bil masalih eh, eh, ta'lil bi maqasidil ibad yaitu masalihil ibad ya pada ayat-ayat tersebut ya sementara juga harus menjawab ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala yus'alu amma yaf'al wa hum yas yas'alun. Nah, untuk mendudukkan ayat-ayat tersebut dikatakan bahwa setiap ahkamu syariah mu'al mu'allalah. Tetapi apakah ta'lil ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dan bukan baca tidak wajib tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala kad arada al-ihsan wa laysa wajiban lahu. Kad arada ayyarhama ibadahu wa laysa wajiban lahu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala bisa saja merahmati Anda atau seorang hamba bisa bisa jadi atau tidak iya tetapi dia ditimpakan musibah. Jadi tidak wajib ya seperti rahmat, seperti apalagi fadlullah ya seperti juga rizqum minallah dan seterusnya. Ya, lisawa tetapi bil jumlah secara umum ya tanpa kita melihat afrad atau juz'iyat yang ada partisi-partisi bagian yang ada maka akamu syariah secara mujmalan itu muallalah dengan mada masalih al-ibad. ya muallal dengan masalih al-ibad. Di sini antum perhatikan ikhwan najamiyat untuk masalah ini agar tidak terbawa dengan argumen beliau rahimahullah taala, ya perlu perhatikan bahwa setiap tawaif yang ada sepakat. Ya, sepakat bahwa ahkamus syariah gairu muallala bi al falsafi. Ahkamus syariah tidak muallal dengan ta'lil falsafi yaitu dengan ilal gai al-ghaiyah. Sepakat di sini satu. Ya. Tayyib. Nah, bahwa tidak tayyib muttafaq bahwa tidak muallalah dengan ta'lilul fal falsafi. Ya. Yang kedua Ya bahwa setiap tawaf yang ada siapapun dia di kalangan mutakallimin Semuanya juga sepakat bahwa setiap ahkam syariah atau bahkan setiap af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala termasuk hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya semuanya terdiri mutadhamminun ala hikamin wa maqasid. Semuanya terdiri atas adanya hikmah dan adanya maka ya maqasid. Ini dua yang disepakati oleh semua tawaif yang ada. Jadi khilaf mereka dalam yang kita sebutkan tadi dalam masalah ini itu dalam masalah nazariyah saja. Ya hingga ada di antara kalangan usuliyin ya sebenarnya dihikayatkan oleh al di ya rahimahullah bahkan beliau mengatakan ya mengutip adanya ijma dari semua ahli kalam dan ahli usul dan fuqaha bahwa akam syariah semuanya mu'al mu'allalah sementara beliau asy'ari madhaban ya sementara beliau mazhabnya asy' أشائرة إيه؟ قال هنا حفظه الله تعالى ويدل عليه استقراء أحكام الشرع يمنجوكا به أحكام الشرع مؤللة يدل عليه استقراء أحكام الشرع يا والله ورسوله يعللون أحكام الشرع بمصالح الخلق يمنجوكا هل سبرتيتو أن الاستقراء Ya dengan melihat nazair membandingkan setiap pemisalan-pemisalan yang ada adanya kemiripan, ada kesamaan makna dan maksud dari satu persatu dalil yang ada. Baik itu minal ayat atau minal sunnah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada sebagian besar dari dalil-dalil tersebut dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'alliluna al-ahkama syara' bi masalihil khalqi. ya senantiasa menyebutkan adanya ta'lil hukum syarak ya dengan masalihil khalqi contohnya ya firman Allah Subhanahu wa taala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar fa tanha 'anil fahsya' wal munkar min maqasid syariah tujuannya untuk masalihil ibad dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم طيب ini juga termasuk masalihil ibad Allah subhanahu wa ta'ala rafa'al haraj Allah mengangkat setiap hal yang berat yang menyusahkan setiap hamba serupa dengan itu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala mada yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki segala sesuatu yang menyulit yang menyulitkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain mada wa ma arsalna ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan rahmat bagi seluruh seluruh alam, ta'lil qisas dengan hayat. Ta'lil siyam dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'lil zakat dengan tazkiyatin nufus dan tathir al-amwal. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi ya sekian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menunjukkan bahwa ahkamus syariah kita muallalatun bimasalihil ibad. Ya muallalah itu dengan masalih al-ibad. ما شاء الله تعالى نعم إخواننا جميعا مفهوم هذا إن شاء الله ثم قال حفظه الله تعالى يا تاريخ يا علم المقاصد قد setelah itu beliau berbicara tentang uh, tarikh atau perjalanan perkembangan Tayyib ilmu al-maqasid. Nazaran ikhwanna jami'an bahwa ilmu ya nazaran bahwa ilmu maqasid ini ya bukanlah ilmu yang mudawan yang tersusun sejak awal era Islam. Fa ilmu maqasid ini ya berkembang menjadi suatu disiplin keilmuan dengan bahasan tertentu, dengan maudhu tertentu, ya, dengan bahasan tertentu juga dengan eh, rujukan-rujukan uh, tertentu itu muncul di era-era belakangan. Tetapi bukan berarti marifat ya tentang ilmu al-maqasid ini ya lantas ya juga muncul belakangan seiring dengan munculnya kitab-kitab atau referensi-referensi yang ada pada ilmu al maqasid terutama pada kitab-kitab al amidi al ghazali wa Iz ibn Abdul Salam, wa Imam Syatibi, wa Ibn Ashur. La. Bahkan ilmu Al-Maqasid ini, seperti yang kita sebutkan di awal-awal terdahulu juga kita isyaratkan, yang merupakan salah satu bahagian dari dirasa pada al usuliyah atau disiplin ilmu usul, maka tentunya perkembangan ilmu maqasid ini itu beriringan dengan perkembangan ilmu al-usul. Ya, sedang perkembangan ilmu al-usul. Nah, sementara perkembangan ilmu al-usul sendiri ada seiring juga dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula lah dengan ilmu al-maqasid. Ya banyak contoh telah kita sebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oh, yang oleh kalangan ulama eh, ahl Hai ulama dalam ilmu maqasid ini dijadikan sebagai dalil utama bahkan menunjukkan sebagai maqasid syariah yang paling utama. Contohnya tadi ya at-tisir. Contohnya mada la darar wa la dirar. Wa agama ini rahmatan lil alamin. Bahwa agama ini mabni alal masalihil ibad. Agama ini mabni ala dafa al-mafasid dan seterusnya. Itu semua diterangkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, fa ilmu maqasid kalau fi halat taqwim ya eh, munculnya ilmu maqasid ini itu seiringan dengan munculnya mada tasyri' ahkam syariah. Dengan mada turunnya hukum-hukum syariat. Nah, di sini beliau menyebutkan innan nadira fi syariati yajidu أن كثيرا من الأحكام مؤللة بمصالح الخلق في دنياهم وأخراهم وأن الشرع يقصد من الشرع هذه الأحكام مقاصد معينة وبعد هذه الإلل إلل عامة تشمل جزئيات عديدة فمن ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حيات ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kata beliau rahimahullah taala ya bahwa mereka yang e, menelaah ya, ilmu syariat yang menelaah ilmu syariat tentang dalil-dalil syarak dan aujuhul dilalat bagaimana kita mengambil dilalah dari dalil-dalil tadi bagaimana kita menerapkannya pada aplikasi amal termasuk juga di sini mencakup para fuqaha usul izin ya dan talabatul ilm yang berkecimpung pada ilmu syariat yajidu anna katsiran minal ahkam dia akan mendapati bahawa sebagian besar dari ahkam syariah muallalatun bi masalihil khalqi itu selalu berkaitan dengan masalihil khalq ya selalu ada ta'lil ada hikmah dengan masalihil khalqi fi dunyahu wa ukhrahum ya baik itu kaitannya dengan dunia mereka dan dengan akhirat mereka Nah di sini juga nanti kemudian ya kalangan ya ahli makasid mereka dalam membagi makasid syariah itu membagi pada dua kategori utama. Makasid syariah ukrawiyah dan makasid syariah ma'ada dunyawi duniawiyah. dan asalul asil pada makasid syariah ay makasid syariah ukrawiyah. Makasid syariah ukhrawiyah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini tujuannya untuk mana? Kemaslahatan hamba Allah Subhanahu wa taala ini nantinya di akhirat kelak. Kemaslahatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ragam bentuk ibadat. Ya, mereka diminta untuk menerapkan sejumlah ahkam syariah walaupun kaitannya dengan interaksi antara hamba dengan hamba yang lain. Ada hudud, ya pada setiap perlakuan-perlakuan jinayat yang ada. Kata beliau tentang akamil qada, tentang warisan, tentang wasiat. Yang mana ini sebenarnya kaitannya antara hamba dan hamba yang lain. Allah mengatakan tilka hududullah azza wa jalla. Itu semua hudud Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'adda hududah barang siapa yang melanggar hudud Allah Subhanahu wa taala akan dicam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jika ya dia berada di atas hudud Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan mendapatkan kebaik kebaikan. Hada masalihul ukhrawiyah. Ini masalih mana? Ukhrawi, ukhrawiyah. Adapun masalih dunyawiyah, yakni masalah yang berkaitan dengan hamba itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan akhirat sang hamba. Tidak ada kaitannya dengan akhirat sang hamba tadi. Contohnya misalnya ketika diantara syarat nikah al-kafa'ah. Ya, diantara syarat nikah al-kafa'ah, al-kafa'ah bahwa seorang misalnya hendak menikah dengan seorang wanita, sebagai ulama mengatakan dia harus sekufu. Ini kafa'ah fid din, ya termasuk kafa'atu fil nasab termasuk, kafa'atul fil mal juga termasuk. Ini kafa'ah diterapkan oleh para ulama kita dengan sejumlah adilatu syariah yang menunjukkan ala masyru'iyatil kafa'ati fi mada? Kafa'ati fi nikah. Nah, apakah kafa ini ada kaitannya dengan hukum di akhirat? Nah, kalau ada seorang miskin, Masya Allah, nikah dengan seorang wanita yang kaya raya, dia dosa enggak? Enggak dosa. Tetapi sekufu enggak? Enggak sekufu. Seorang misalnya Quraisy menikah dengan ajnabi, dia dosa? La. Sekufu? Lah. Tetapi ini kita katakan tadi bahwa itu kaitannya dengan masalah duniawi, duniawiyah. Ya. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah taala pada taksim al makasid Jadi ya bahwa kamu syariat itu semuanya diletakkan didirikan atas masalihul khalqi fi dunyahum dan ukhrahum. Wa anna syar'a yaqsudu min syar'i hadhihi al-ahkami maqasida muayyana. Wa syariat ini mewakili siapa? Allah Subhanahu wa wa taala dan tentunya juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menghendaki dari adanya pensyariatan hukum-hukum syariat ini adanya maqasid muayyana ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ya, maqasid ini kaitannya dengan mana? Masalih al-ibad. Wa ba'du hadhihi al-ilal sebagian dari ilal ini ilalul ammah. Ada ilat yang sifatnya umum tashmalu juz'iyatin adidah yang mencakup beberapa bagian-bagian terpisah. Ya, famin dalika qauluhu ta'ala walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisas dan bagi kalian ini kaum muslimin yang diberlakukan hukum qisas itu karena adanya hikmah, adanya ilat hayat. Kena tujuan untuk kehidupan. Kehidupan siapa? Hamba Allah yang lain. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Agar kalian semuanya bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Pada sini terdapat ilat mana? Ilatul juz'iyah pada kisas. Mana ilatul juz'iyahnya? Maksadul juz'inya. Hayatun. Maksadul am. La'allakum tattaqun. La'allakum tatakun. Nah, kalimat la'allakum tatakun ini ini adalah ilal salah satu di antara ilal yang amma yang mencakup sekian banyak juz'iyat. Ketika kita berbicara tentang ayat tentang siam, di akhirnya juga dengan mayadah la'allakum tatakun. Dan pada banyak ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala larangan itu selalu khitabnya kepada orang-orang beriman atau kepada orang-orang yang bertak yang bertakwa. Ini namanya maksad yang sifatnya umum. Ini namanya illat yang sifatnya ammah. Bahwa tujuannya agar kita bertakwa. Tujuannya akan mempertebal keimanan. Ini kesehatannya. Ini masalah atau ini makasid duniawiyah atau makasid ukhrawiyah. Makasid ukhrawiyah tentunya. Nah, kalau huna rahmatullah alaihi. Falihukmil qisasi illatan. عامة أحدهما دنيوية وهي استمرار الحياة أي المحافظة على الدماء وأخرى أخروية وهي التقوى أي المحافظة على الأديان Kata beliau, maka pada hukum kisas ada dua illat yang utama. Yang pertama illat duniawiyah, yaitu istimrarul hayat. Itu lakum fil kisasi hayatun. Hati illat mana? Illat duniawi duniawiya yaitu mata istibrarul hayat yang bermakna muhafadah ala dima menjaga darah jadi salah satu di antara daruriyatul khamsah hifad mana hifzun nafsi hifad an-nafsi tayyib wa ukhra nah, illat yang lainnya lagi itu sifatnya illat ukhrawiyah wahiyat taqwa ay al-muhafazatu muhafazatu alal adyan, ay hifdzud din. Ya, dan juga merupakan salah satu bagian dari daruriyatul khams. Jadi dua hal, ya hifdzu an-nafsi dan hifdz an-din. Wa hadhihi al ilal 'ammatun tashmalu juz'iyatin adida Dan ilat-ilat ini sifatnya umum, mencakup berapa atau sekian banyak bagian-bagian yang lain. ومن هنا حاول العلماء استنباط هذه الإلل العامة بحيث تكون مرجعا لأحكام كثيرة وعلماء الأصول يبحثون مقاصد الشريعة في موطنين طيب في موطنين الأول في في مبحث المصالح المرسلة فيقسمون المصالح إلى أنواع ويدرجون يا ضمنها مقاصد الشريعة الثاني في مبحث مسالك الإلة طيب kalau kata kalau huna rahimahullah ya dari sini antum bisa melihat ketika maqasid terbagi dua ada maqasidul ammah ada maqasid juz'iyah maqasidul ammah ada yang ukhrawiyah ada juga dun dunyawiyah dan maqasidul ammah itu tashmulu pada sekian banyak juz'iyat mencakup sekian banyak partisi yang lain. Ini layaknya kaidatul ammah pada ahkam syariah. Layak kaidah-kaidah umum pada sekian banyak hukum syari syariat. Bagi itu kaidatul fiqhiyah bu usuliyah. Seperti kalau Anda mengatakan ya aqimus salata atu zakata khud min amwalihi dan seterusnya. Ini berkaitan dengan masing-masing hukum syari syariat tetapi berada pada satu aturan dasar. Itu mana? Al-amru yufidu al-ijab. Sama halnya di sini. Ya, bahwa di antara kawaid dalam ilmu maqasid hifdzu ad-din. Termasuk juga hifdz ya an-nafs. Termasuk juga hifdz al-mal. Ya, dan di antara kawaid tersebut akan berkembang pada sekian banyak masalah-masalah syariah kita. Ya, berkaitan masalah al-qisas, berkaitan masalah al-sariqah, ya masalah kasus pencurian, Ya berkaitan juga dengan matalah mana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dan seterusnya. Ya, karena banyaknya cakupan ya, banyaknya cakupan maqasid syariah ini maka kemudian para ulama membahas ya dan, dan mengumpulkan ya referensi untuk ya ilmu maqasid ini karena mencakup banyaknya ahkam yang ya banyaknya ahkam-ahkam syari syariah. Adapun ulama usul itu kalangan usuliyin yang mereka membahas ilmu makasid syariah itu pada dua bahasan. Yang pertama pada pembahasan tentang al masalih mursalah atau dikenal juga dengan istilah dalil al-istislah. Termasuk juga pada bahasan al-istihsan. Ini juga dibahas ya yang kaitannya dengan ilmu maqasid syariah. Fayuqassimuna al-masaliha ila anwa'in Ya, mereka membagi nanti masalah menjadi beberapa bahagian dan di antara masalah itu mereka ikutkan juga makasidus syari, ya makasidus syariah. Ini modi yang pertama. Ini pembahasan tentang masalah al-mur mursalah. Yang kedua, fi mabhas masalikil ilal atau masalikil ilal. Haytu yadkuruna anna من الطرق التي تستفاد بواسطتها الإلا يا مسلك المناسبة kata beliau diantaranya pada mabahas al-illat di mana kalangan usuliyin ketika mereka menyebutkan turuk beberapa metode untuk mengetahui illatu pada al-qiyas illat pada qiyas untuk melihat keselarasan antara hukum asal dan hukum mana al-fara Ya, mereka selalu berbicara tentang adanya munasabah. Saya munasabah ada banyak itiradat. Ya semakin kuat wajhul munasabah dan semakin lemah wajhul i'tirad, maka semakin eh, dekat ya eh, mada makna yang ada pada al-asal dengan al-fara. Dan illatnya pun semakin mana mendabit. Illatnya pun semakin bisa dikategorikan illat yang baku. Ya karena disinilah kemudian kalangan usulinya dalam pembahasan tentang illat mereka kemudian harus menetapkan apakah illat itu dia wasfun mundabit ataukah dia wasfun tarik. Dia sifat yang dia beriringan terus dengan hukum. Nah, untuk menunjukkan indibatul illat ini itu dengan tadi, kuatul munasabah. Nah, semakin lemah kuatul munasabah, nanti itu menjadi mana wasfun ta wasfun tarik. Anda sering contohkan ke kawan-kawan masalah ini. Kita berbicara misalnya tentang ya misalnya ya pengharaman al-khamar. Ya, pengharaman al khamar jelas ilatnya mana? Is iskar. Nah, Anda akan kiaskan semua ya kepada bahan makanan apa saja atau minuman yang memiliki ilat yang sa yang sama. Karena iskar ini mundabit pada makna al-khamar. Ya, logatan wasyar syar Ya, Adapun lugatan kena khamar dari kata kullu ma khamar al akal." Adapun syar'an mana? Ya la taqrabus salata wa antum sukar hatta ta'lamu. Ya jangan kalian dekati salat, kerjakan salat kalau kalian keadaan mabuk sampai kalian mengetahui mengetahui apa yang kalian katakan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Perhatikan di sini bahwa ketika syariat melarang seseorang mengerjakan salat keadaan dia mabuk, isyarat bahwa akalnya tidak berfungsi bahwa semua karena sebab iskar itu harus dihilang, dihilangkan, harus dijauhkan. Nah, wajib ilatnya di sini munasabahnya. Ya, tetapi kalau seorang mengatakan misalnya ada bahan makanan atau minuman, ini warnanya misalnya bening, ini haram, Lish, bening kayak wine, wine khamar. Tapi ilatnya benar atau tidak? Salah. Di mana? Karena kan warna, ya warna bukan termasuk ilat yang mun dobit pada hukum syara. Sama halnya kalau saya tanya misalnya, ya pakaian bagi seorang wanita, pakaiannya syar'i warnanya harus hi, apa itu taklilu syar'i? Laisa taklilun syar'i. Ya, karena tidak disebutkan tidak pada ayat, tidak pada sunnah, tidak pada ijma dan tidak juga pada qiyasul asal. Ya, kena yang ada pada setiap adillah-adillah yang ada hanya menunjukkan makna ilat yang berbeda. Itu mana? Hifat al-aurah. Menjaga au, menjaga aurat. Apakah aurat bisa terjaga dengan skin warna hitam? Bisa, berarti itu bukan wasfun mun Dabit itu wasfun ta, wasfun tari. Eh, ya, halu majaran, begitu seterusnya. Nah perhatikan, untuk mengetahui ada tidaknya illat di sini, kita akan menumpuh yang namanya maslakul munasabah tadi. Lihat tanasubnya, keterkaitannya, hubungannya. Ya, eh, hubungan antara al-illat dengan hu dengan hukum. Kalau tidak itu yujud wasfun munasib li an yuthbital hukma syar'i biwujudihi. Di mana ya apabila didapatkan suatu wasfun munasib ada karakter, sifat yang sejalan, selaras dengan suatu hukum, nah kita tetapkan adanya hukum syar, hukum syar'i. Ya, dengan adanya ilat tersebut. Wa kullama wujida hadzal wasfu Al-munasibu al hukmu. Nah, setiap kali kita dapatkan hada wasful munasib. Walaupun orang pakainya hitam, kalau dia tipis. tayo, Disyariatkan atau tidak? La, melanggar syari. Walaupun pakainya tebal, saya membentuk fisik sang wanita. Diperbolehkan atau tidak? Tidak. Karena itu bukan wasful munasib. Wasful munasib. Nah, fakullama wujuda hatal wasfu, maka kalau antum mendapatkan ada wasfun munasib pada suatu hukum dalam masalah halal atau haram, wajib atau tidak, maka hukum itu ada. Jika kalau tidak, maka tidak juga. Tidak juga. Di sini berlaku kaidah di kalangan para usuliyin, ala anna al-ahkam al-muallalah taduru ma'a illatiha ya wujudan wa adaman. wa setiap ahkamul muallalah itu selalu ada hukumnya sesuai dengan ilat illatnya, ada atau tidak adanya. Jadi ada kemiripan dengan mana? Ya, maqasid syari, maqasid syariah dan dibahas di kalangan usulin dalam hal seperti itu. Nah, qala huna hafizahullah wala yumkinu lil mujtahidi معرفة هذه الأوصاف المناسبة إلا بمعرفة مقاصد الsyariah ya bahwa mujtahid tidak akan mungkin mengetahui hadil awsaf al-munasib di sini kecuali mengetahui ma'rifah maqasid syariah. Fajama al-ulama'u al-awsaf al-munasabah wa ja'aluha aqsaman mutaaddidah. Wa hadha al-kalamu fi haqiqatihi kalamu an maqasid syariah. Masya Allah. Jadi maka ulama ketika dia berusaha mengumpulkan ya illat yang munasabah ini atau wasaf munasabah ini pada hukum agar kita anggap sebagai ilat pada suatu hukum syar'i, agar hukum itu berlaku, ya. Mereka kumpulkan hadil ausaf dan mereka bagi per golongan atau bagi per beberapa bentuk bagian yang, yang beragam dan kata beliau hafizahullah hadal kalamu fi haqiqatihi kalamun an maqasid syariah. Ini e, metode yang ditempuh, tujuannya dan hakikatnya serupa dengan ya penalaran kita tentang makasid syari syariah. Nah, ini ulasan beliau ya. Awal ya takdim beliau sebelum masuk tentang tarikh ilmu makasid. Ini untuk menunjukkan bahwa hajatul insan, hajatul mustahid untuk mengulas ahkam syariah itu sangat perlu kepada mana? Pengenalan pada makasid syari syariah. Tidak mungkin tidak. Ketika berbicara tentang ilmu ilal, kita akan mengetahui harus memaksakan kita mengetahui makasid syariah. Ketika kita menganggap bahwa dalil istislah salah satu di antara adillah wa kana mukhtalafun fiha termasuk dalil yang dapat diamalkan itu juga menuntut kita untuk mengenali mana makasid syari makasid syariah. Ya? Iya. Qala huna habidahullah wa min awaili man nabbaha ala hada أبو المآلي الجويني وأبو حامد الغزالي ثم جاء الإز ابن عبد السلام فحاول إرجاء أحكام الشريعة كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد من خلال كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام اختصر أبو di sini وإلا Wa illa ikhwan, ana sebutkan tadi bahwa ilmu maqasid itu ada dan mulai berkembang sedikit demi sedikit pada halat taqwim dengan adanya syari syariat. Turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya wahyu kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga lafaz-lafaz nubuah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pada banyak sabda beliau, hadis-hadis beliau yang semuanya merupakan bagian dari makasid syari syariah. Wa agama ini agama yang sumhah, agama yang sahal, yang agama agama yang yusr, agama yang taib, selalu menjaga eh, maslahatil ibad. Ya, agama selalu melihat kepentingan ya Allah Subhanahu wa taala dan juga hukukul ibad dan seterusnya. Ini isyarat bahwa maqasidul ibad sudah ada sejak zaman Nabawi. Hanya saja ya ilmu ini masih seiring dengan mana? Dengan amal para sahabat pada penerapan mereka ya dari setiap ahkam syariah yang ada tanpa ada pemisahan. Karena ruh tasyri, ya roh dari pensyariatan, ahkam syariah di zaman sahabat itu menyatu dengan amal mereka. Sehingga mereka tidak butuh untuk dipisah. Tidak butuh untuk dikaji lebih mendalam. Mereka sudah mengetahui maknanya, hakaiknya, makasidnya, tujuannya, itu dengan turunnya ayat dan mereka membaca ayat tersebut. Setelah itu, Ya. Kemudian diterapkan oleh para sahabat dan juga para e, generasi tabi'in e, berikutnya. Dan kemudian ilmu maqasid ini ya diserap ya diserap oleh sebagian kalangan ulama dalam penulisan kutubul usul. Fasyafi'i rahimahullah taala kalau kita anggap yang pertama menuliskan dalam ilmu usul, fa ilmu maqasid sudah beliau sebutkan pada kitab beliau Ar-Risalah. Ya, ada beberapa mawadi fi Ar-Risalah Beliau telah menyebutkan sejumlah kawaid tashri'iyah yang intinya itu juga merupakan maka al-maqasid. Terlebih lagi ketika beliau berbicara tentang masalah istihsan. Beliau sebutkan semua ulasan-ulasan tentang istihsan yang intinya itu ada istihsanun syar'i yang tidak lain adalah maqsadun syar maqsadun syar'i. Hanya saja pada zaman ini dan pada beberapa zaman setelahnya Ya ilmu makasid belum, belum dipisahkan dari dirasati ilmu usul. Ya, belum dipisahkan dari dirasati ilmu usul karena hajat nas untuk mengenali ilmu makasid sudah dicukupkan dengan dirasat pada ilmu ilmu usul. Kemudian hingga tiba uh, al-Imam atau al-Imam al-Hakim Al tirmidzi hafizahullah taala. Nah, belilah yang dianggap pertama kali berbicara secara terpisah tentang ilmu maqasid. Hanya saja tidak pada hakikat yang secara utuh tentang ilmu maqasid tersebut. Dia berbicara tentang beberapa kawaid tentang daruriyat, berbicara tentang mahasil syariah, dia berbicara tentang masalah ya yang diinginkan oleh syariat dari beberapa hukum-hukum syarak. Ya, tetapi beliau tidak menjabarkan yang menjabarkan ilmu maqasid ini itu secara utuh sebagai suatu disiplin keilmuan, hanya ulasan. Hanya sebatas ulasan semata. Kemudian diikuti oleh salah seorang usuli juga itu Al-Qaffal Syashi yang beliau kemudian juga menulis kitab tentang mahasin syariah ya dan sama ya karena dia termasuk yang pertama kali menulis dalam bidang ini itu pun beliau tidak berbicara panjang lebar ya dan secara detail tentang makasih syariah hingga seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini Hafizahullah. Kemudian barulah datang era Abdul Ma'ali Al-Juwaini ya rahmatullah alaihi. Ya kata beliau rahimahullah taala, "Wa min awail man nabbaha ala hadha Abdul Ma'ali Al-Juwaini wa Abu Hamid Al-Ghazali." Ya, fa Abdul Ma'ali Al-Juwaini sahib kitab Al-Burhan. Fa di kitab Al-Burhan itu tidak hanya sebatas berbicara tentang ilmu usul, walaupun kitab itu fil usul. Al-Burhan fi Usul al Fiqh. Ya, situ terdapat kawaidul usuliyah, terdapat kawaidul fiqhiyah dalam bahasan-bahasan beliau, terdapat juga sejumlah kawaid tentang ilmu maqasid. Dia berbicara tentang daruriyat, berbicara tentang hajiyat, berbicara tentang tahsiniyat, ya, dan menunjukkan beberapa aksan, beberapa bagian-bagian dari ya kaidah-kaidah ilmu maqasid tadi. Ya hanya saja ulasan beliau masih seiring dengan pembahasan dalam narasi ilmu usul. Kemudian diikuti juga oleh Al-Ghazali hafizahullah taala atau rahimahullah taala pada kitab beliau Syifaul Alil yang berbicara tentang masalik dan masail eh, ta'lil ta yaitu masalah qiyas dan ta'lil dan juga pada kitab beliau Al-Mustasfa ya kitab beliau eh, Al-Mustasfa ya kitab Al-Mustasfa inilah yang kemudian diringkas Bukan diringkas dari tahdib, diri, ada ringkas ada sedikit penambahan oleh Ibn Qudamah pada kitab Radatul Nadir. ya ya <clears throat> tayyib. pak kemudian eh, Al-Ghazali kata beliau rahimahullah taala di sini, jadi min awal man al ala hada Abu maali al juini Imam Al-Haramain dan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. jadi dia beliau menyebutkan dalam kitab beliau ya itu di mustasfa dan yang selainnya ya beberapa e, masalik atau metode turuk untuk mengetahui maqasidus syariah dan juga beliau mengorekan beberapa idus syariah ya terutama berkaitan dengan daruriyatul khamsah ya misalnya kaidah beliau katakan wa kullu ma yatadamman hifdzul usulil khamsah fa huwa mas maslah ini jadikan sini jadikan kaidah oleh kalangan ahli maqasid bahwa semua apa saja yang mencakup penjagaan daruriyatul khams ya itu tujuannya untuk menghadap kemaslahah, untuk kemaslahatan untuk menghadap kemaslahah. ya kemaslahah juga beliau berbicara tentang ta'arud antara mafsadatain ya ta'arud antara maslahatain dan apa yang diharuskan oleh seseorang ketika dia berhadapan dengan ta'arud dua kemaslahatan tadi atau dua mafsadat tadi dia tentunya memilih aslahul maslahatain ya tayyib naf'an dan tentunya juga menghindarkan diri dari a'zam mafsadatain jer ya Jerman tayyib seperti itu disebutkan dalam kitab-kitab beliau ya setelah itu ya datanglah Al-Iz Ibn Abdus Salam ya di mana beliau kemudian mencoba ya e, mengembalikan setiap ahkam syariah atau seluruhnya itu kepada kaidatul ammah jalbil masalih wa dar'il mafasid. Yang beliau hendak mengembalikan semua kawaid yang ada dan ahkam syariah pada satu kaidah umum. Itu mana jalbil masalih wa dar'il mafa mafasid. Maka sesekali beliau mengatakan bahwa kaidatul ammah yang berlaku pada ilmu maqasid itu cuma jalbil masalih saja. Lish? Karena darul mafasid Tujuannya untuk mana? Jalbul masa masalah. Kenapa dilarang perbuatan zina? Bukan hanya mafsadatnya zina saja. Karena tujuan dari darul mafsadat zina untuk masalah al-ibad, hifat an-nasal. Kenapa diperintahkan misalnya kata jadi sarik, memotong tangan seorang pencuri? Ya? Ya, itu tujuannya untuk mana? Hifat al-mal. Itu juga tujuannya untuk kemaslahan kemaslahatan. Nah, berarti setiap yang masuk pada konsep ilma fasid, pada setiap amal-amal yang dilarang oleh syariat itu selalu bertujuan kepada jalbil masa jalbil masalah. Nah, beliau di sini Habibullah berusaha ya mencocokkan bahwa setiap ahkam syariah ini seluruhnya itu kembali kepada kaidah umum ini. Itu jalbil masalah wa ilma fa, mafasid. Jadi, ketika Anda melihat ada suatu penerapan hukum tidak berujung kepada jalbil masalih, falisa hada hukman syar'iyyan. Ini enggak termasuk pada kategori hukum syar syar'i. Nah, atau lihat misalnya beberapa yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai kemaslahatan. Ya, sebagai kemaslahah, kemaslahatan. Anda lihat akhirnya fit tahqiq. Apakah benar itu maslahat atau tidak? Nah, yang sedang melakukan misalnya al-mudaharah, demonstrasi di jalan-jalan misalnya, hingga melibatkan anak kecil, wanita. Tujuannya mada fi za'mihim? Maslahah ola. Maslahah. Tetapi fit tahqiq, yang mana yang lebih besar terjadi? Masalah atau mafasid? Mafasid. Bahkan di antara maksadun syar'i saja satu maksud syar'i yaitu adami ida'il ghair. Ada maksud syar'i, soalnya. Ya, itu sudah cukup kita katakan bahwa yang Anda lakukan itu fasad. Nah, kapan Anda melakukan perbuatan tersebut, hanta tu Anda Anda ini melakukan tu'dil muslimin. Anda ini mengganggu kaum muslimin yang lain. Anda menyakiti kaum muslimin yang lain. Ya kan? Saudara mengadakan haflah mawalid dengan tetabuhan, dengan nyanyi-nyanyian, lagu-lagu Yuk yu'di awla. Yu'di. Nah dengan maksud syar'i idza al-muslimin saja sudah cukup kita katakan bahwa ini perbuatan yang tidak sejalan dengan maqasid syar'i syar'i falisa min hukmin syar'i. Kalau begitu bukan bagian dari hukum syara, hukum syar'i. Iya. Nah, ثم قال هنا حفظه الله تعالى ini dalam kitab beliau ya kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ini kitab madbu' ya طيب ولقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية كلام من سبقه وحاول التنبيه على بعض ما فيه ولكن كلامه متفرق في فتاواه ولا يوجد في موطن واحد يعني تعقيب dari الإسلام كريتيكا kritikan الإسلام Syekh Islam termasuk juga Ibnu Qayyim ya Ya ini terdapat dalam beberapa bagian di Majmu' Fatawa. Ibnu Qayyim juga di A'lam al-Muwaqqin dan beberapa di kitab-kitab beliau ada sedikit tabihat eh, tambihat termasuk juga ya, di sela-sela dulu ya penulis apa penterjemahan kita Zadil Majid juga terdapat ada beberapa kritikan Ibnu Qayyim terhadap beberapa ulasan dari uh, Al-Iz Ibn Abdul Salam walaupun tanpa ada isyarat kepada beliau ya ada tambih dari apa yang beliau tulis Ya, tetapi itu pun masih perlu eh, dikaji lebih lanjut tentunya. Ya. Ya, kita perlu lihat kembali apakah takib Syekhul Islam dan Tilmiduh ini benar ya pada tempatnya ataukah ada makhraj yang lain bagi para pendahulu e, mereka. Ya seperti Iz Salam dan selainnya termasuk juga tentunya e, eh, Al-Fakhr Ar-Razi wal Amidi wal Ghazali yang mana mereka termasuk diantara yang paling-paling awal berbicara tentang ilmu maqasid ya pada kitab-kitab mereka Al-Amid fi Ihkamil Ahkam al razi dalam beberapa kitab beliau termasuk di Mahsul dan beberapa syurah yang mensyarah kitab Mahsul juga berbicara tentang masalah ini ya Kalau huna walamma jaa Abu Ishaq Asy-Syatibi yang kemudian beliau menyebutkan era berikutnya setelah kedatangan Abu Ishaq Asy-Syatibi نعم المتوفى سنة 791 ألف كتابا في علم الأصول أسماه الموافقات في أصول الشريعة فأفرد المقاصد في بحث مستقيل جعله في الجزء الثاني منه وفصلها تفصيلا قويا وهو من أفضل من كتب في المقاصد Wa kullu man jaa ba'dahu fa huwa 'alatun 'alayhi masyaallah Allah. Beliau rahimahullah taala setelah itu era berikutnya itu eh, di zaman Asy-Syatibi rahimahullah itu merupakan era tadwin, penyusunan ilmu maqasid ini secara terpisah yang mana sebelumnya masih mengikut kepada penulisan kutubul usul ya walaupun kawaid-kawaid ilmu maqasid sudah disebutkan oleh para pendahulu Syatibi rahimahullah taala. Tetapi penyusunannya secara terpisah ya, pada juz pembahasan secara terpisah ada di zaman Syatibi rahimahullah taala fi kitabih Al-Muwafaqat fi usul syariah. Ini matbu juga bisa lihat. Di mana beliau afrad al-maqasid, beliau menyebutkan pembahasan tentang maqasid syariah pada pembahasan terpisah di juz kedua dari kitab beliau dan beliau menyebutkan ulasan yang begitu terperinci dan sangat kuat dalam penyusunan dalil dan argumentasi beliau. Ini termasuk kata Syekh Hafizullah termasuk di antara kitab yang utama berbicara tentang ilmu maka ya ilmu maqasid Wa illa ah, terdapat tentunya beberapa kitab-kitab yang lainnya termasuk juga eh, kitab Al-Qarafi juga fihi nah, fi ya tentunya layak untuk kita lihat ya, kitab furuq dan juga kita eh, kitab At-Tufi fi Mukhtasarihi ini juga termasuk antara kitab yang jayid untuk rujuk kepada ilmu maka bahkan e, kalau boleh dikata mereka atau para ulama usul yang ta'akhkhara zamanu yang zamannya berada di belakangan ya yang menulis kutubul usul secara mutawwalah secara panjang lebar mereka pasti boleh dikata menyinggung ilmu menyinggung tentang pembahasan makasid syariah terutama pada pembahasan tentang al-masalih mursalah ataukah tentang al-masalih dan mafasid dan juga tentang masalik al-illan ya Tapi Masya Allah Ta'ala لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هنا حفظه الله تعالى ومن الكتب المؤلفة في هذا العلم dan antara kitab yang ditulis Ya ini tentunya referensi yang dianjurkan oleh beliau Ya bagi yang hendak menelaah ilmu makasid Selain dari yang kita sebutkan tadi Ya kitab syatibi al-muwafakat tentunya Dan kawaidul eh, ahkam Lil-Iz ibn sallam Ini jikalau ikhwan ya Ada kemampuan untuk memiliki kedua kitab ini hanya kita menjadi Ya Kemudian untuk tentang ilmu makasid secara terpisah Kata beliau rahimah hafidhahullah Di antara kitab yang disusun berbicara tentang ilmu maqasid kitab Maqasid Syariah Islamiyah li Syekh Tahir Ibn وقد جعل طيب وقد جعل كتابه في ثلاثة أقسام القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة وأهميتها وأنواعها القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة فجعل من مقاصد الشريعة في ذلك موافقة الفطرة التيسير على الناس وجلب المصالح ودرء المفاسد وأموم الشريعة لجميع الخلق ومساواة الناس في الأحكام طيب يا terpotong dulu jadi ini kitab yang pertama yang ditulis oleh Syekh Tahir Ibnu Ashur kitab Makasidus Syariah Islamiyah Ini beliau bagi menjadi tiga bahasan utama. Yang pertama tentang penetapan makasid syariah serta urgensi dari makasid syariah dan ragam bentuk pembagian makasid syariah. Yang kedua, beliau berbicara tentang makasid tashri' al-ammah. Ya, makasid tashri' al-ammah ini yang berlaku kepada seluruh al-mukallaf. Ya, berlaku kepada seluruh makalah pada setiap jenis ya pada setiap ya atau pada sekian banyak jenis ahkam syariah ya dan beliau menyebutkan beberapa di antara maqasid syariah ya di antara maqasid syariah muafakatul fitrah muwafaqah fitrah bahwa di antara hukum syariat kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li'annaha muwafaqatul fit fitrah contohnya misalnya nikah Ya, di antara maksud syar'i nikah muwafaqatul fit, muwafaqatul fitrah. Terus at-taysir 'ala nas yang sudah kita sebutkan tentang masalah at dan kawaid tentang tu syar'iyyah. Ya, dan kaidah-kaidah tentang rukhsah. Ini semua tentunya berbicara tentang at-taysir. Wa jalbul masalih wa dar'il mafasid. Hada juga. Kemudian umum syari'ati li jami'il khalqi ya dan juga bahwa syariat ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Ya, yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di mana? Ya linnasi kafatan Ya, berbeda dengan para anbiya yang lainnya, bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaum mereka. Jadi antara maksud syar'i yang umum syari, umum syariah. Wa musawatin nasi fil ahkam. Dan juga kesamaan kaum manusia yang hamba Allah Subhanahu wa taala pada sekian banyak babul ahkam. Contohnya misalnya pada hadis tentang nada yang dibawakan oleh yaitu Fatimah, qaul eh, Fatimah radhiyallahu taala anha eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Eh, eh, kasus pencuri yang dia mengatakan lokanatil Fatimah sarikat ya sekiranya Fatimah katanya yang mencuri ya lakutiat ya yaduha ini isyarat bahwa Nabi tidak membeda-bedakan mau itu dia anaknya beliau atau siapapun dia itu disamakan pada pemberlakuan hukum-hukum syari hukum-hukum syariat iya Taib. Ini termasuk maksadun syar syar'i musawatin nasi fil ahkam. Ya, tidak dibedakan antara laki-laki, antara wanita, ya antara dia itu sudah dewasa atau tidak, ya maka dia disamakan pada sebagian besar atau seluruh ahkam syari syariah. Ini nanti akan dijelaskan sebenarnya di bagian kedua pembahasan kitab ini. Kemudian wa annal ahkama muallaqatun bil awsaf dunal asma wal a'yan bahwa hukum syariat kita muallaka bil awsaf. Ya, muallaka itu terikat dengan sifat. Ya, bukan dengan penamaan dan tidak juga dengan a'yan. Ya. Artinya, ya ketika kita berbicara tentang hukum sesuatu, ya kita berbicara tentang halal atau tidaknya misalnya suatu makanan, itu bukan dikarenakan Anda beri nama apa makanan tersebut. lah, tetapi apa yang bisa disebabkan oleh makanan tadi. Ya, kalau misalnya makanan tersebut misalnya ya akhirnya e, berimbas kepada halakin nafs ya e, bisa membunuh seseorang atau bisa e, e, menyakiti seseorang ya kita katakan tayyib fa'alah kamu bil bil ausaf seperti misalnya juga pada masalah al-khamar anda mau beri nama apapun al-khamar seperti dinamakan oleh sebagian kalangan ahli tasawuf mereka menamakan al-khamar bukan dengan khamar Ya, mereka menamakan mada uh, al-khamr ini dengan mada mada dengan ummu ibarat mereka. nama ma al-an. Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia namakan al-khamr nama-nama yang indah. Ya, dengan nama-nama yang indah wali, wa, boleh jawab sebenarnya itu adalah umul khaba'ith. Itu adalah umul khaba' Khabar jadi dengan nama apapun anda namakan tetap namanya al-khamar, tetap hukumnya kepada si kepada sifat. Ya, kepada sifat, bukan kepada nama dan zat. Dan juga sadar darai itu sudah kita terangkan ya berapa bagian penjelasan kita. I'tibar maqasidil mukallafin. I'tibar maqasid ya al-mukallafin. Ini nanti akan kita terangkan tentang maqasid al-ainiyah dan maqasid taklif, tadi maqasid ainiyah dan maqasid al-kai al-kifaiyah akan terangkan bahawa itu berkaitan dengan ya qiyamu al-fi'li dari seorang mukal al-mukallaf. Artinya bahwa dalam beberapa ahkam mereka yang tidak sampai pada rutbatul mukallaf itu tidak dikenakan hukum syarak. Ya, misalnya ada seorang anak kecil misalnya, dia geruk balik geruk mukallaf. Ya, terus dia melakukan tindakan pencurian. Kuti ayadu kuti ayaduhu aula. La, limada? غير mukal mukallaf. Ya, tetapi tetap dikenakan do doman. Seperti itu. Jadi itibarnya selalu kepada mukal mukallaf. Karena pada mukallaf di sini terdapat itibar al-akal dan itibar al-fah al-faham dan mada ira irada. Karena sementara pada mereka yang gairu mukallaf tidak ada tiga hal tersebut. Orang yang gila nggak punya al irada, Ya, dan orang yang tertidur dia nggak punya fah al-faham. Dan tidak dikenakan mada eh, hukum syarat. Iya. Juga juga halnya raddun nasi ala wazi'ihim dini. Wa min azhar al-mukhalafati uqiba bil iqabi dunyawi. Naam. Dengan halnya juga raddun nasi ala wazi'ihim dini itu kembali kepada apa yang mereka e, itibar pada wazi' ya dini mereka. Itu yang apa namanya yang bergulir pada kehidupan keadaan ya beragama mereka dilihat wa min azhar al mukhalafah uqiba bil iqab dunyawi ya min maqasid dan siapa yang ya menampakkan al mukhalafah uqiba bil iqab dunyawi wa intabu walaupun setelah itu dia bertau bertobat dikarenakan ya selalu dikembalikan kepada wazi'ihmu di dinilai kepada itibar seperti ini طيب ومن مقاصد الشريعة أن تكون الأمة قوية مرحوبة الجانب مطمئنة البال yang adalah maqasid syariah disebutkan oleh beliau ya wa ummah ini harus ummah yang kuat yang disegani ya dan juga mada dia punya ketenangan mutmainnatul bal ya nalar sifat watak pribadi yang yang tenang ini ditunjukkan pada beberapa banyak penerapan hukum syariat Misalnya tentang keharusan salat, eh menatangi salat, mimada? Tidak tergesa-gesa. Alaikum bisaki, alaikum bisakinah. Ketika datangnya salat, tenang, jangan ter tergesa-gesa dan juga innamal syaitan innamal ajalatu syaitan. ketergesa gesa itu selalu disertai oleh siapa? Syai syaitan. Mah dituntut dari kita tentunya pada setiap penerapan ahkam syariat itu mazhab mutmain, mutmainnatul bal yaitu maksud syar'i dari penerapan hukum syariat tadi yang sifatnya umum. Jadi ini berlaku pada setiap apa yang kita lakukan dari hukum-hukum syariat. al qismi thalith ya yang bagian yang ketiga sudut tashri' al-khassah bi anwa'il bainan nas. Ya beliau berbicara tentang maqasidus syariah yang khusus ya yang kaitannya dengan muamalah di antara kaum manusia. وتكلم من خلال هذا القسم عن الحكم الخاصة بالمعاملات والأنكهة والأقبات ya berapa hikmah yang khusus tentang muamalat tentang kita sebutkan tadi kebolehan misalnya baik salam ya misalnya juga tentang akad istisna ya dan juga mengatakan akad syuf'ah Kenapa dibolehkan oleh syariat? Sementara itu semua menyalahi kaidah-kaidah yang sejalan dengan kiasul asli. Karena adanya hik, adanya hikmah, adanya maksadun syar, syar'i. Imma itu kena hajiat, hajatun nas ilaihi. Ataukah untuk rafa ad darar. Untuk menghilangkan mada, mudarat bagi kaum muslimin. Karena mereka terbiasa dengan akad yang seperti ini. Ya. Dengan ya juga pada misalnya pernikahan. Kenapa disyariat, disyariatkan talak? Sebentar fi zahir, ya at-talak al-faq binaman Bina, al dua orang yang mutahabba, bina mutahabba ini satu tidak. Dua orang yang saling mencintai, ya sebelum menikah saling wa waan, masya Allah, ya kan? Pas sudah menikah, tidak berapa lama cerai lagi dia. Disediakan atau tidak? Iya. Karena dan ada tujuan dari talak tersebut. Misalnya saja mata rafa al adal untuk menghilangkan adanya al adal saling perselisihan yang berkelanjutan pada dua orang suami istri yang mana nanti berimbas mudarat bagi mereka juga. Ya. Sang suami marah kepada istrinya, istri marah kepada suaminya, berpisah tidur. Tidak itu al-maulud didapatkan, tidak itu al-maulud. Ya, tidak dia mendapatkan wanita yang walud, tidak juga wanita yang wa yang wadud. Fahik mutu syaratnya dia nggak dapatkan. Maka disyariatkannya adanya ta at-talak. Iya, dengan halnya juga persyariatan al-khulu Persyariatan mana? Al-ilah. Ya. Itu semua mengandung hikmah syar syar'i. Ya, dan juga pada akihah dan ukubat. Ya, terutama pada ukubat kita sudah sebutkan tadi misalnya kisah was sariqah itu kan tujuannya mana? Hifdzun nafsi dan hifdzu ha? Ya, al-mal. Untuk menjaga jiwa dan menjaga mata harta benda seseorang. seseorang. Ini kitab Ibnu Ashur. Ini kitab juga matbu, antum juga bisa kalau Anda bisa memiliki kitab ini sangat jayid. Berikutnya kitab al-maqsud min syarh al-hikam. Ya, al-maqsud min syarh al-hikam talif Syekh Abdullah Nasir. حيث عرف المقصود من شرع الحكم والخلاف فيه ثم تكلم عن كليات المقصود وأبديته نعم kata rahimahullah ini kitab yang berikutnya Kitab maksud fi syar'il hikam yang disusun oleh Syekh Abdullah Nasr yang mana beliau menerangkan tujuan dari pensyariatan hukum syariat dan khilaf dalam masalah tersebut dan juga beliau berbicara tentang kulliyat kulliyat ini kawaidul ammah kaidah-kaidah umum tentang maksud syara' dan abdiyatihi ya kenapa syariat itu diadakan dimunculkan ya wa annahu taba'a li iqamati dunya bihaitsu takunu sababan lilhusuli ala naim al-ukhrawi ya bahwa ya kuliatul maksud ini dia ikut kepada iqamati ad-dunya ya pada penegakan aspek-aspek keduniawiaan yang mana itu semua menjadi sebab seseorang husul ala naim al-ukhrawi yang mendapatkan kebaikan di akhir atau terakhir juga nanti terangkan tadi dalam banyak makasih syariah itu kaitannya dengan masalah libat fidun fidunnya dan ketika seorang hamba dia mengaplikasikan maqasid syariah di dunia tadi, kemudian dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mana? Ya, maslahat fil ah, fil akhirah. Dan seperti misalnya ya betul kita eh, terangkan ya tentang makasih dari ibadah salat, tentang maqasid dari ibadah siyam, makasih dari ibadah zakat di dunia ada. Dan setelah itu imbasnya kemana? Nah, maslahat di, ah, di akhirat eh la'alla kuntai لعلكم تتقون إيه. ستريد ذكر أقسام المقاصد الشرع ثم تكلم عن الفرق إيه، عن الفرق بين المقصود من شرع الحكم وما بينه وبين نوع اتصال يا يا ثم الحكم عند المعارضة المقصود الشارع للمفسدة ثم ذكر أمثلة لحكم الشرع min tashri'i ba'dil ahkam. Jadi dia sebutkan berapa maqasid syariat, dia berbicara juga perbedaan tentang uh, maksud min syara' min syar'il hikam dan perbedaan antara beberapa yang berkaitan ya, berkaitan dengan al-hikam tadi. Terus juga berbicara tentang al-mu'aradah, kontradiksi antara beberapa maqasid syariah ya, yang berkaitan dengan mafasid dan juga dia memberikan beberapa contoh-contoh dari hikmatus syariah dari pensyariatan sejumlah hukum-hukum syarak. Yang ketiga kata beliau di antara yang juga dianjurkan Nadariyatul Maqasid Indal Imam Syatibi yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ar-Raisuni Ar-Raisuni ya عرف arrafa وتكلم عن wa من an نقل min Saja min tambih usuliyin laha. ولخص كلام الشاتبي فيها بكلام موجز ثم تكلم عن تعديل الأحكام الشريعة وعن مصالح والمفاسد وعن طرق معرفة المقاصد وبين مزايا نظرية الشاتبي في المقاصد كما انتقده في بعض آرائه وتكلم عن علاقة المقاصد بالاجتهاد ما شاء الله Ini kitab syait eh, kitab yang ditulis tentang uh, penerapan tayyib uh, eh, ulasan tentang manhaj Syatibi Jadi kitab yang muwafaqah tentunya berkaitan dengan ilmu al Di sini ditulis oleh Dr. Ahmad Ar-Rai Raisuni yang dia berbicara tentang beberapa yang di uh, tambih diingatkan oleh kaum usuliyin berkait dengan maqasid syariah dan juga beliau meringkas ya pandangan Asy-Syatibi ya secara ringkas di kitab tersebut dan beliau juga berbicara tentang ta'lil ahkam syariah. Ya beberapa bentuk ta'lil ahkam syariah ya dan juga tentang masalih wal mafasid dan metode untuk mengenal maqasid syariah. Dan juga beliau menerangkan mazaya ya kelebihan yang ada pada pandangan Asy-Syatibi terkait dengan maqasid syariah sebagaimana yang dikritisi oleh sebagian Kama intakadahu dan sebenarnya juga beliau mengkritisi sebagian pandangan-pandangan Syatibi rahimahullah wa takallama an alaqatil maqasid bil istihad. Dan kemudian beliau berbicara tentang hubungan antara makasid syariah dan istihad. Kitab yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di sini antara kitab yang bagus berbicara tentang makasid, eh makasid syariah Islamiyah wa makarimuha lil ustadz ya ilalil fasi. Hai kita kita tentang ilmu al-maqasid. Ya intinya ikhwan dan jami'an pak kita kitab yang ada tentang ilmu maqasid kathira terutama di zaman kita belakangan ini baik itu yang ditulis oleh sejumlah masyayikh dan para pakar dalam bidang ilmu maqasid ataukah sejumlah rasail eh, jami'iyah di salah di salah universitas di salah doktorah atau kayak ini berbicara tentang ilmu maka maqasid yang fihi ada tambih sedikit bahwa sebagian besar dari kitab-kitab tersebut berbicara tentang ya, lingkup secara umum tentang makasih syariah setelah itu sebagian besarnya juga ya mereka berbicara tentang wajha atau nazariah tertentu yang berkaitan dengan makasih syariah tidak secara utuh ya ilmu eh, makasih syariah dibahas oleh salah seorang bahis misalnya atau musannif pada kitab yang mereka tulis karena itulah ada bagusnya ketika seseorang hendak menelaah ilmu makasid ya untuk banyak mengumpulkan referensi-referensi dalam bidang ilmu makasid ini untuk melihat keseimbangan pemahaman dan juga tentunya untuk menyempurnakan eh, bahasan-bahasan dan ulasan terkait dengan ilmu al-makasid. Ya, tetapi jangan sampai juga ketinggalan ya bahwa kutub para ulama terdahulu dari kalangan usuliyin maupun Eh, kalangan fuqaha seperti Syatibi, Al-Ghazali, wa Is Ibn Abi Salam ya dan juga sampai kita mengabaikan kitab-kitab para pendahulu tersebut karena karar ilmu makasid itu berada atau berasal dari kitab-kitab para mutaakhirin tadi.